Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan. ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا dan engkau melihat manusia berbondong-bondong masuk agama Allah. فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا Maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu, dan mohonlah ampunan kepadanya. Sungguh, Dia Maha Penerima Taubat.